Allah timpakan kepada dia al ghiwayat wal dalalah. Al-ghiwayah kesesatan di atas ilmu. al dalalah sesat dikarenakan kebodohannya. Musibah yang paling besar ketika seorang hamba itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla yang harif. Dia menyimpang. Menyimpang dari akidah Islam, akidah salaf. Menyimpang dari manhajul Islam, manhaj salaf menyimpang dari prinsip dakwah Islam, prinsip dakwah salaf, menyimpang dari tariqah ibadah Islam, tariqah ibadah salaf. Ini musibah yang paling besar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada ini. Semua bala, semua malapetaka, semua musibah yang menimpa dia dalam kehidupannya itu semuanya kecil, itu semuanya ringan. Dibandingkan dengan musibah dalam bentuk al-ghiwaya wa Demikian dijelaskan oleh al Qayyim al jawziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Syifaul Alil maka nikmat Allah Azza wa Jal yang paling besar yang Allah anugerahkan pada seorang hamba ketika Allah tabaraka wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada sang hamba tadi diberi taufik, diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan puncaknya diberi taufik, diberi hidayah untuk berislam di atas sunnah. Ada hidayatun ilal Islam, ada hidayatun ilal sunnah. Dan beliau menukil kesepakatan para ambiya wal mursalin dalam bab ini. Sehingga nikmat yang paling besar nikmatut taufiq wal hidayah. Puncaknya nikmat taufik hidayah itu sunnah. Musibah, balak yang paling besar yang menimpa seorang hamba ialah al-ghiwayatu wad-dalalah. Asy-Syaikh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah dalam risalahnya Al-Thabat ala sunnah Beliau mengklasifikasi kesesatan dibagi menjadi dua. riwaya, dalala, inhiraf dibagi dua. Ini juga pembagian yang masyhur indah ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama ialah Ad-dalalah al-kulliyah Kesesatan yang total Kesesatan yang total Wahiyya dalalatun tukhriju sahibaha minal millah kesesatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dimasukkan dalam kategori ini adalah asyirkul akbar, syirik besar dengan ragam ritualnya. Al-kufrul akbar, kekufuran-kekufuran yang besar dengan ragam modelnya. An-nifaqul akbar atau az-zandaqah. Kemunafikan-kemunafikan yang besar yakni kezindikan. Ini penyimpangan yang total. Penyimpangan yang menyeluruh penyimpangan yang dengan itu pelakunya dinyatakan kafir, musyrik, mulhid, zindiq. Dikeluarkan dari Islam. Yang kedua adalah al dalal al-juz'iyah. Kesesatan yang sifatnya parsial. Kesesatan yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Muslim tapi dia sesat. Muslim tapi dia menyimpang. Dimasukkan dalam kategori ini adalah al-asyirkul asghar. Al-kufrul asghar. Syirik kecil, kufur kecil. Namanya syirkun duna syirkin atau kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun dinyatakan sebagai kufur menunjukkan dalalatun kabirah penyimpangan yang besar, dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa besar yang ada sebab disifati dengan syirik dan kufur. Dimasukkan pula dalam kategori ini al-bid'ah bi anwa'iha ragam-ragam kebid'ahan baik bid'ah akidah, bid'ah pemahaman pemikiran, penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan dari usul sunnah, penyimpangan-penyimpangan dari usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah Islam, penyimpangan-penyimpangan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semua bentuk kebid'ahan-kebid'ahan dimasukkan dalam kategori ini. Juga yang dimasukkan dalam bab ini adalah al-fisqu wal maksiyah segala bentuk kefasikan dan kemaksiatan dosa dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Pelakunya dikatakan fasik, dikatakan ahli maksiyah. Penyimpangan tapi dia juz'iyah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Iqtida As-Siratul Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim menerangkan bahwasanya pada umat Islam ada yang mutamassik bidinih berpegang teguh dengan bimbingan agamanya dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada pula yang munharif yang menyimpang ada yang kufur dengan inherofnya ada yang fasik karenanya sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas belum menjelaskan fa'ulima bi khabarihi sadiq annahu fi ummatihi qaumun mutamassikuna bihadiyih maka diketahui dengan berita Rasul yang jujur bahwasanya pada umat beliau ada kaum yang tamasuk berpegang teguh dengan petunjuk beliau dengan sunnah beliau. Alladhi huwa dinul islami mahba. Bimbingan Rasul yang itu merupakan agama Islam yang murni. Ini yang mustaqim. Mutamasik. Sampai belum mengatakan wa qaumun munharifun. Juga ada kaum yang kedua yang munharif yang menyimpang. Ini sunnatullah pada kaum muslimin. Ada yang mutamassik bidini, ada yang munharifun bal. Belum mengatakan wa in kana wa in kana ar-rajulu la yukaffaru bi hirafin Bal waqad la yufassaq waidha. Walaupun orang itu tidak dikafirkan dengan semua bentuk penyimpangan, bahkan juga tidak dikatakan fasik juga. Bal qad yakunul inhirafu kufran wa qad yakunu fisqan wa qad yakunu ma'siyatan wa qad yakunu khata'ah bisa jadi penyimpangan itu bentuknya kekufuran. Terkadang juga kefasikan, kadang juga kemaksiatan, kadang juga karena kesalahan. Zallah. Sehingga intinya ada yang kulli, ada yang juz'i. Ada yang bisa mengeluarkan yang dari Islam, ada pula yang tidak. Namun semua itu barakallahu fikum membahayakan pelakunya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah salafun saleh mereka sangat-sangat takut dari ini semua. Mengkhawatirkan dirinya terjangkiti inhirafun wa nifaq terjangkiti penyimpangan-penyimpangan dan kemunafikan-kemunafikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abi Mulaika Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah Beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Saya mendapati 30 orang dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengkhawatirkan nifak menimpa dirinya. Itu kaum salaf. Al Hasan Al Basri rahimahullah juga menyatakan La yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq Tidak ada yang mengkhawatirkannya ini kemunafikan Tidak ada yang takut tidak ada yang khawatir dari kemunafikan kecuali yang mukmin dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya muallakan Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Hada masyhur anil Hasan sahihun anhu." Ini asar masyhur dari Al-Hasan sahih daripadanya. Sehingga kaum salaf fikum sangat-sangat mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Sangat-sangat mengkhawatirkan penyimpangan-penyimpangan menimpa dirinya. Sangat mengkhawatirkan bahkan kekufuran, kesyirikan menimpa dirinya. Sehingga barakallahu fikum perkara yang sangat penting untuk diperhatikan untuk kita kaji dalam rangka diwaspadai, dalam rangka untuk ditinggalkan, dijauhi, ialah mengenali, mewaspadai benih-benih penyimpangan. Mewaspadai benih-benih penyimpangan, sebab-sebab penyimpangan, ciri-ciri penyimpangan. namanya tahdir minhu mewaspadai memperingatkan orang lain dari penyimpangan tadi ini dalam rangka ditinggalkan araftu syarra la li syarri lakin litawaqihi wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fihi kata sang penyair araftu syarra la li syarri lakin litawaqihi aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tetapi untuk mewaspadainya. Wa man lam ya'rif syarra al khair yaqa fihi. Dan e, barang siapa yang tidak mengenali mana yang jelek, mana yang buruk, dia akan jatuh pada keburukan tadi. Ikhwanafitina azakumullah benih-benih namanya budur badrah budurul inhiraf kathirah Benih-benih penyimpangan sangat banyak. Ciri-ciri penyimpangan sangat banyak. Yang menyebabkan orang menyimpang sangat banyak. Dan seringkalinya barakallahu fikum samar. Tak terdeteksi. Pelan tapi pasti telah menyerang meracuni seseorang. Dan seringkalinya tanpa sadar dia telah berubah. Tanpa sadar dia telah menyimpang. Tanpa sadar dia telah jauh dari bimbingan Islam yang mulia, bimbingan sunnah. Tanpa sadar dia munharifun, walun Sudah menjadi sosok yang menyimpang, yang sesat. Dan yang mengerikan barakallahu adalah dikarenakan ini heraf ini kebanyakannya dikarenakan syubhat jarang ada orang yang taubat daripadanya tidak diberi taufik untuk bertaubat daripadanya tidak pernah merasa dirinya bersalah bahkan selalu merasa dirinya benar al haq naudzubillahi min dzalik Wallahul musta'an. Maka pada kesempatan kali ini barakallahu fikum akan kita sebutkan sebanyak mungkin yang bisa kita sebutkan benih-benih penyimpangan ini. Semakin banyak kita tahu benih-benihnya, di, di, diharapkan semakin waspada. Dan ini semua untuk muhasabatun nafsi. Introspeksi diri, evaluasi diri. Barakallahu fikum. Yang pertama, ialah al-waqi'atu fi ahli al hadis fi ahli sunnah. Menikam, mencela, melecehkan, menjatuhkan ahlu sunnati wal hadith ahlul athar kebencian yang sangat kepada Ahlu Sunnah Ahlul Athar. Bukan karena pribadi, tetapi dikarenakan dia sebagai sosok Ahlu Sunnah. Ini sesuatu yang sangat nampak. Ciri-ciri yang sangat menonjol. Pada semua ahlul bid'ah. Pada semua orang yang menyimpang yang sesat walaupun dia menyembunyikannya, mengaku aku tidak uh, sebagai ahlul bid'ah, mengaku-ngaku sebagai ahlul sunnah. Tapi ciri-ciri ini ciri-ciri yang sangat menonjol di kalangan kaum salaf. Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni Dalam kitabnya yang masyhur Aqidatus Salaf Ashabul Hadis menegaskan wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahirah ciri-ciri bid'ah, ciri-ciri penyimpangan pada pelakunya itu jelas gamblang nampak. Wa abharu ayatihim wa alamatihim. Dan tanda-tanda ciri-ciri mereka yang paling nampak, yang paling wahir, syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam kerasnya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang membawa sunnah Rasulullah SAW. Sangat benci, sangat memusuhi ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Wahtiqaruhum lahum melecehkan, merendahkan ahlu sunnati wal jamaah ahlul hadis. Wastighfafuhum bihim. Meremehkan ahlu sunnati wal jamaah. Menghinakan ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis ahlul athar. Nampak jelas gamblang. Juga masyhur Diriwayatkan dari Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Disebutkan oleh Lalikai dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Juga oleh As-Sabuni dalam bukunya Aqidah Salaf Sahabul Hadis. Juga disebutkan dalam Aqidatu Ar-Raziyain. Akidahnya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Usul Ar-Razi Katanya Abu Hatim Razi rahimahullah, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al athar. Ciri-ciri ahli bid'ah menikam, mencela al athar. <clears throat> Dijelaskan oleh para ulama ketika mengutip ucapannya Abu Hatim Razi ini. Yuridu Nabihi ibtal al-athar yang mereka inginkan dengan itu membatalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditikam ahlu sunnahnya untuk menghancurkan sunnah Rasulnya ditikam para ahlu sunnahnya tu sunnahnya untuk menghancurkan tu sunnahnya Itu ciri-cirinya ahlul bid'ah. Ahmad ibnu Sinan al-Qattan rahimahullah juga menyatakan Laisa fit dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun melainkan dia pasti akan membenci ahlul hadis. Fa idza arrojulu ar nuzi'at halawatul hadithi min qalbi. Dan ketika seseorang itu jatuh dalam perkara kebid'ahan akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Ini disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam bukunya Syarafu Ashabil hadith juga Ashabuni dalam bukunya Aki Datu Salaf Ashabul Hadith. Sesuatu yang sangat jelas, sangat gamblang. Tidak bisa direkayasa, tidak mungkin ditutup-tutup. Walaupun dia mengaku aku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, tetapi ketika dia jatuh dalam tindakan yang satu ini, ta'nun fi sunnah, fi ahli sunnah, tikaman celaan kepada ahlu sunnah kepada duatus sunnah kepada uh, ulama sunnah maka dia seorang yang munharif ciri-ciri yang nyata yang jelas pada ashabul ahwa wal bid'ah Ikhwana azakumullah di zaman sekarang ini Ahlu sunnati wal jamaah wa du'atuhum wa ulama'uhum menghadapi dua pihak yang memusuhi sunnah, memusuhi du'atu sunnah. Yang pertama dikatakan mumayyi'ah, ahlu tamyi' yang melembekkan prinsip-prinsip sunnah, yang melembekkan manhajus sunnah bermudah-mudah di dalam bersahabat bertawun dengan ahlul bid'ah memuji-muji mereka merangkul mereka dalam dakwah mengahlusunnahkan mereka ada mumayyah dan yang kedua adalah al-mutasyaddidah al-haddadiyah orang-orang yang ekstrim dari kalangan hadadiyah menikam semua ulama sunnah menikam semua duatus sunnah keras kepada alus sunnah menghisbikan siapapun yang berseberangan dengan mereka mumayyi'ah mutasyadidah itu pada asasnya kontradiksi. Yang ini kelembean, yang ini kekasaran. Tapi ya subhanallah, mereka semua bisa bersatu padu, memiliki ciri khas yang sama, yaitu buku ahli hadis. Membenci ahlus sunnah, membenci ahlul hadis, membenci ulama sunnah, membenci doa sunnah. Memiliki sebuah tanda dan ciri-ciri yang sama. Haddadiyah jangan tanya. Dari mulai Al-Haddadiyatul Awal. Yang pertama kali muncul dari kalangan Haddadiyah. Awal mulanya mereka menikam ulama-ulama yang tergelincir dalam sebagian pemahaman Asy'ariyah seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah, Al-Baihaqi rahimahullah dan yang lainnya. Dan yang mereka sasar Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyatakan mereka semua ahlul bid'ah menfatwakan untuk membakar kitab Fathul Bari secara sahih Bukhari mereka tidak mau merahm, mendoakan rahmat untuk mereka ini awalnya hadadiah yang pertama dikecam oleh para ulama pemahaman yang seperti ini satu prinsipnya. Satu ciri-ciri yang menonjol. Menikam, mencela, membid'ahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kita mengatakan memang beliau memiliki beberapa tamasyur pemahaman asy'ariyah dalam masalah sifat. Tetapi para ulama una tidak mengatakan dia sebagai seorang ahlul bid'ah apalagi menfatwakan untuk membakar kitab Fathul Bari secara Sahih Bukhari. Intinya apa? Ciri-cirinya membenci, menikam aimatus sunnah. Yang ditikam yang mutakadimin yang dulu-dulu. Muncul al-haddadiyat uh, al-thaniyah. Era kedua haddadiyah mutasyadzidah ada Fali Al-Harbi, ada Fauzi Al-Bahraini, dan yang bersama dengan mereka, Abdul Latif Basumail. yang mereka tikam bukan lagi a'immah ulama-ulama terdahulu, yang mereka bidik ulama sunnah di masa itu. Di masa itu. Tidak ada yang selamat dari lesan mereka. Semua ulama usunam di penjuru dunia dihabisi sama dia. Asyik ah, Mokbil bin Hadi, Asyik ah, Rabi bin Hadi, dan para ulama sunnah yang lain di masa itu habis sama mereka. Habis sama mereka. Sehingga ketika Asyikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menulis bantahan untuk mereka dan juga sebagian ulama yang lainnya disebutkan ciri-ciri yang paling menonjol yang ada pada mereka cukup banyak cukup banyak yang paling menonjol abrazu simatihim ciri khas mereka yang paling menonjol adalah at-ta'nu fi ulama sunnah wa du'atiha. Menikam, mencela, mencaci maki, menjatuhkan kehormatan ulama sunnah dan duatus sunnah. Tidak ada yang selamat. Yang lain cukup banyak. Di antara ciri-ciri hadadiyah terkait dengan masalah keimanan. Ketika mendefinisikan iman, lapas ya sebagai maklumat sebagai antum. Mereka mengatakan yang namanya iman itu adalah kaulun bil lisan, ucapan dengan lesan, tasdiqun bil banan, membenarkan dengan hati, al amal bil arkan, beramal dengan anggota badan. Zen. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. wayang kusu bil isyan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini benar. Dia tambahi lagi. Wayangkus, wayangkus, wayangkus hatta la yabqa minhu syai. Ini wajib ditambahi kata mereka. Dan akan terus berkurang iman, berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak sisa sedikit pun. Harus ada tambahan ini. Kalau tidak anda murji, anda murjiah itu penambahan yang menyalahi prinsip salaf. Salaf mengatakan wayang kusubil isyan. Iman berkurang dengan dosa. Dengan dosa. Kalau dengan kemaksiatan tidak mungkin habis. Artinya tidak mungkin orang itu dikatakan kafir dengan kemaksiatannya. Dia hanya berkurang kemaksiatan dia. Mukmin bi imanihi fasikun bi kabirotih. Dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Tapi nggak mungkin dikatakan kafir. Bahasa lainnya, nggak mungkin dikatakan habis imannya. Artinya apa? Artinya yang diinginkan sama dia ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan itu pemahaman Khawarij. Disisipkan dengan kata-kata ini. Yang kus, wayang kus, berkurang, berkurang sampai tidak sia sedikit pun. Dipahami ya? Itu pemahaman Khawarij. Mereka menukil sebagian kalam ulama yang membawakan seperti itu. Hatta la yabqa minhu syai. Berkurang hingga enggak enggak sedikit pun. Ketika itu mencermati barakallahu fikum, sebagian ulama salaf yang menambahkan kata-kata ini bahasanya berbeda. Mereka mengatakan yazidu bi ta'ah. Yang namanya iman bertambah dengan ketaatan. Wayangkus. Enggak ada kata-kata bil isyan. Wayangkus. Wayangkus hatta la yabqa min <clears throat> Dan iman bisa berkurang. Kurang, berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Yang ini benar. Karena kata-katanya umum. Tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Dipahami ya? Kalau dia berkurang sampai habis, berarti kekurangannya, kurangnya dengan sebab kufur akbar, dengan sebab syirkun akbar, dengan sebab nifak akbar, dengan sebab bid'atun kubro yang membuat dia kafir. Maka bisa berkurang dengan kekufurannya. Tapi dengan maksiat tidak mungkin berkurang. Karena nggak mungkin orang fasik ahli maksiat dikafirkan. Dipahami ya, Pak? Itu antara ciri-cirinya. Pak. intinya mereka pada pemahaman khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Uh, yang dipentingkan satu ciri yang pertama tadi. Mereka menghizbikan meyakini semua ulama sunnah yang berseberangan dengan mereka dikatakan murjiah. Asyikh Rabi murjiah. Asyikh Mukbil murjiah. Semua ulama sunnah murjiah. Semua masyik sunnah murjiah. Semua doa sunnah murjiah. Kenapa kau murjiah? Dikarenakan tidak mau menambahi kata-kata wayangkus hatta la yabqa minhu syait kata-kata ini. <clears throat> itu ada dia Mencela, menjatuhkan kehormatan ulama sunnah. <clears throat> Muncul yang berikutnya ada dia ketiga. Yang dikenal dengan Al-Hajawurah. Al-Hajawurah. Menghizbikan lebih banyak lagi bukan semata-mata ulama sunnah, bahkan doa sunnah, bahkan salafiyin, bahkan siapapun yang berani menyentuh kehormatan gurunya. Yang berani melawan gurunya Al-Hajuri. Yahya bin Ali Al-Muri Al-Hajuri. Tokoh Hajaurah. Semua dibabat habis sama mereka. Masyaihus sunnah ada yang selamat. Asyik Rabi dikatakan sebagai Syaibatul Murji orang tua Murji'ah naudzubillah Syaibah Murji'ah Asyik Ubed Al-Jabiri dihabisi habis Syekh Al-Bukhari habis bahkan semua masyayikhus sunnah masyayikhul Yaman ketika itu habis doa sunnah mancanegara habis di Indonesia habis Bahkan semua siapa saja yang berani menyentuh kehormatan gurunya habis. Hizbi, hizbi, hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Zikirnya hizbi, hizbi, hizbi. Nauzubillah. <clears throat> Ciri-cirinya sangat nyata. Kebencian yang sangat kepada ulama sunnah, duatus sunnah, salafiyin. Menghizbikan mereka dengan tambah hujah yang ilmiah. Karena ciri-cirinya seperti ini, di tengah-tengah mereka saling menghizbikan. Yang rasih yang yang bikin uh, pilu dan malu, saling menghizbikan, tetapi saling menziarahi. Mm -mm. Itu diantara ajaibul kaum. Allahul musta'an. Muncul lagi dia yang keempat. Yang dikenal dengan sebutan Al-Musafiqah yang menuduh itu sunnah, masyaikhus sunnah sebagai su'fuk. Orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak punya modal, tidak punya ilmu, lebih jahat daripada ahlul bid'ah. Namanya su'fuk. Ini tokoh besarnya adalah Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Dan sejumlah yang eh, bersama dengan dia. Masyaikhus sunnah nggak ada yang selamat. Doa itu sunnah mancanegara nggak ada yang selamat. Semua dikatakan surfuk, surfuk, surfuk, Sama dengan mubtadi, mubtadi, hizbi, hizbi. Bahkan dikatakan syarrun minal min ahli bidah. naudzubillah, Dan semua dijabarkan, diterangkan dengan tuntas, panjang lebar oleh Asyik Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Asyik Ubat Al-Jabiri, wa Syekhul Bukhari dengan yang lainnya menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan musafiqah ini. Ingat, ciri khasnya adalah mensufukan doa sunnah, mensufukan masyaikh sunnah. Sama dengan al-waqi'atu fi ahli sunnah, menikam, mencela, merendahkan, menghinakan, menggoblok-goblokan, membutuh-butuhkan, menghizbikan, memubtadikan ulama sunnah dan doa sunnah. Sama dengan sebelumnya, cuma dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Ya, barakallahu fikum. Itu dari kalangan al-mutasyaddida al-haddadiyah. Jelas gamblang memang ciri-ciri mereka begitu. Yang ajib, yang sebelahnya dari kalangan al-mumayyi'ah. Al-mumayyi'ah. Ternyata mereka ini di samping mengeluh-elukan para hizbiyin, mengeluh-elukan para ahli bid'ah, para munharifin, menyanjung mereka, memuji mereka, tahun dakwah dengan mereka, membela mereka. Di saat yang sama mereka adalah orang yang paling benci dengan doa sunnah, dengan ulama sunnah. Gembong Mumayyah itu Ikhwanul Muslimin, IM dengan partainya sekarang ini. Itu pencetus manhajut tamyi di era sekarang ini. Tidak hanya merangkul semua mubtadi'ah, bahkan bakal merangkul al-yahud wan nasara. Merangkul semua hizbiyin kecuali ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Mumayyah yang kedua sururiyun. Ya, sururiyun yang bukan kutbiyah. Kalau kutbiyah larinya pada hadadiyah. Sururiyun yang moderat. Dengan manhat muwazanahnya. Ketika menyebutkan orang-orang yang menyimpang menerangkan kejahatan kejelekan mereka, wajib membawakan kebaikan-kebaikan mereka untuk sikap adil dan insaf kata mereka. Manhaj baru kala itu dibahas tuntas oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan pecahan-pecahan mumayyah yang lain yang ada entah di Indonesia atau yang dari sana yang memiliki manhaj tamyi' Subhanallah mereka juga memiliki ciri khas yang sama dengan hadadiyah al mutasyadidah yaitu benci sangat benci sangat memusuhi ulama sunnah duatus sunnah yang menjuluki para ulama sunnah dengan al-muhannatin mumi-mumi hidup itu mereka yang menjuluki ulama sunnah seperti Asy-Syaikh Al-Alam Al-Mufassir Muhammad Amin Sunqiti maktaba kuno yang perlu direvisi badannya di era milenial otaknya otak onta di masa lalu itu mereka yang menjuluki ulama sunnah dikatakan sebagai ulama-ulama kertas ulama haid dan nifas, ulama yang mager, malas gerak, nggak ada harokah-harokahnya, nggak mengerti fikul wakil, kenyataan umat itu mereka. Yang menjuluki ulama usul dengan sigar, ulama-ulama kecil, bukan kibar, itu mereka. Yang menjuluki doa sunnah dengan jamaah tahdir, itu mereka yang menjuluki doa sunnah dengan al hulat al hulat ekstremis, radikalis, hulu itu mereka. Itu semua dalam mereka. Barakallahu Dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Ya subhanallah semuanya sama. Tidak mutasyadidah hadadiyahnya. Tidak mumayyi'ahnya. Semuanya sama. Benih-benih penyimpangan yang ada pada mereka, ciri-ciri penyimpangan yang ada pada mereka adalah al-waqi'atu fi al athar. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah, "Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu al hadis." Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti akan membenci ahlul hadis. Apapun bentuk bid'ahnya. Qadariyah menuduh ahlu sunnah sebagai Jabriyah. Jabriyah menuduh ahlu sunnah Qadariyah. Syiah Rafidah menuduh ahlu sunnah Khawarij Nawasib. Khawarij Nawasib menurut ahlu sunnah syiah. Pokoknya semua ahlul bid'ah yang menyimpang dari dua sisinya. Sisi ifrat, sisi tafrid. Mereka semuanya menyerang ahlu sunnah dengan lawannya. Dan ahlu sunnah barak dari itu semuanya barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Al-Haddadiyah menuduh ahlu sunnah mumayyi'ah. Mumayyi'ah nuduh ahlu sunnah haddadiyah. Ahlu sunnah barok dari ini semuanya barakallahu fikum. Maka ya azakumullah kenali baik-baik. <clears throat> Ketika ada seseorang yang kemudian berani menyentuh kehormatan salafus saleh, ya subuh salaf, menikam salafun soleh dengan terang-terangan atau dengan sindiran hadza hizbi, hadza harif. Ketika ada orang yang berani menyentuh kehormatan ulama sunnah, ulama salaf, menikah mereka, mencela mereka, merendahkan mereka, ada sahibu hawa. Apalagi yang dia tikam tokoh-tokoh sunnah pada masa itu. Antum melihat pernyataan panjang dari Al-Imam Sabuni rahimahullah dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadis juga dinukil oleh Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Itu menyebutkan barang siapa yang mencela fulan wa fulan wa fulan wa fulan dari kalangan sahabat atau sahibu hawa. Yang men yang menikam yang mencela fulan wa fulan wa fulan wa di bukan panjang dari ulama sunnah, tokoh-tokoh sunnah pada masa itu. Ada sahibu hawa. Terus demikian. Dijadikan sebagai ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Begitu pula zaman sekarang ini. Ketika seseorang sudah mulai berani menyentuh kehormatan ru'usus salafiyin tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh salafiyin dunia yang masyhur dengan sunnahnya, yang masyhur dengan salafiyahnya, ada sahibu hawa. Yang melecehkan, yang merendahkan asyik al-allamah, asyik Rabi bin Hadi al-Madkhali, asyik al-allamah, asyik Ubad al-Jabiri, asyik al-allamah, asyik al-Bukhari, wa ikhwanuhum, ada sahibu hawa. Ada sahibu hawa. Benih-benih penyimpangan melekat dalam dirinya. Kalau gak segera tobat akan betul-betul nampak penyimpangan dia, kebidahan dia ma'al ayyamul hawadith dengan berlalunya waktu dan berbagai macam momentum dan peristiwa. Hati-hati. Yang menikam doa itu sunnah duatus salafiyin di seluruh dunia ini, di mancanegara ini, di negara manapun mereka tinggal, ada sahibu hawa. Hati-hati. Itu ciri-ciri yang sangat nampak yang ada pada ahlul bid'ah yang tidak mungkin direkayasa, tidak mungkin ditutup-tutupi. Anda mengaku sebagai dai salafi, menikam doa sunnah, lasta salafi. Itu ciri-ciri munharif, ciri-ciri sahibu hawa dengan kalamul ulama. Barakallahu fikum. Maka jaga lisan khonafidina azakumullah. Jangan sampai lesan ini keperusut, tergelincir, membicarakan kehormatan-kehormatan ulama sunnah, duatus sunnah tergelincir menjatuhkan kehormatan-kehormatan salafiyin, al-khayyirin. Hati-hati. Ketika muncul itu semua dari Anda, benih-benih penyimpangan muncul dari Anda. Ketika Anda bangga mencela salafiyin, menjatuhkan kehormatan doa salafiyin, penyimpangan semakin nampak pada diri Anda. Ketika anak diingatkan tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jal menunjukkan, membuktikan kebenaran ucapan anda dengan batil, dengan tambah hak penyimpangan semakin nampak pada diri anda hanya menunggu waktu dan momentum saja hati-hati terjatuh, terperosok dalam jurang inhiraf jurang al dolalat jurang al-ghiwayat Allahul musta'ad Ahlu sunnah mencintai ulama sunnah. Ahlu sunnah mencintai ulama salaf. Mencintai doa sunnah, mencintai salafiyin. Ahlu sunnah suka dan duka bersama dengan salafiyin. Ahlu sunnah tidak akan menjatuhkan kehormatan salafiyin. Barakallahu fikum. Tidak akan menjatuhkan kehormatan ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ini uh, ciri khasnya ahlu Sunnah. Ketika disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama tentang ciri-ciri ahlul bid'ah, mereka juga menjelaskan tentang ciri-ciri ahlus sunnah. Al-Imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Aqidah Salaf Sahabul Hadis wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum liyaimati sunnati wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Salah satu ciri-ciri tanda-tanda ahlu sunnah, mereka mencintai imam-imam sunnah, mencintai ulama-ulama sunnah, mencintai pembela-pembela sunnah, mencintai loyalis-loyalis sunnah. Itu ciri-ciri mereka. Dibawakan oleh Al-Barbahari rahimahullah sejumlah ulama sunnah dari mulai zaman dahulu sampai zamannya beliau. Nama-nama tokoh-tokoh besar ulama sunnah pada masanya. Dari mulai sahabah, tabi'in, atau tabi'in sampai zaman Imam Ahmad bin Hambal. belum mengatakan, kalau kamu mencintai mereka, kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai mereka, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah dia adalah sahibu sunnah. Nampak gamblang ya, ikhwan. Qutaibah ibnu Sa'id rahimahullah menyatakan idza ra'aitar rajula yuhibbu ahlal hadis fa innahu ala sunnah. Kalau kamu melihat seseorang yang mencintai ahlul hadis, ahlus sunnah, maka sungguh dia di atas sunnah pasti ya ikhwan. Asyik Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah sosok yang betul-betul dikenal selalu membela salafiyin membela doatus sunnah yang ditikam oleh ashabul ahwa wal bidah semenjak zaman dahulu kala dan ciri-ciri hizbiyun memang demikian ketika beliau membantah Salman al-Audah. <clears throat> Lama sekali ya kawan. Salman al-Audah membedakan antara al firqatul najiyah dengan ta'if al-mansurah. Ini pemahaman yang bid'ah yang ada pada al-Audah. Dibantah sama ini di buku tebal. Di antara yang disebutkan sama Salman ini, dia menikah sama salafiyin. Menikah malu sunnah. Mereka juga punya salah, mereka juga punya zallah, mereka juga punya menjatuhkan salafiyin, menjatuhkan harus sunnah ulama sunnah. Dibela sama Syekh bin Hadi. Dibela sama beliau. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mereka manusia biasa, betul. Mereka punya salah, betul. Mereka punya salah, betul. Manusiawi. Tetapi ahlus sunnah salafiyun adalah orang yang paling cepat rujuk kepada sunnah. Orang yang cepat kembali kepada bimbingan sunnah ketika diingatkan. Barakallahu Ketika beliau membantah, tulis saja Ibrahim Ruhaili. Ha? Ibrahim Ruhaili. Risalah kecil dibantah sama Syarif bin Hadi. Di risalah itu di antara yang dia ukit-ukit masalah akhlak. Masalah akhlak masalah akhlak, masalah akhlak. Merendahkan salafiyin. Alus sunnah, buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, kurang hikmah, dan segala macamnya. Dibantah sama Syirabi dalam bukunya An-Nasihah. Istilahnya namanya kalau namanya namanya nasihat ya kan. Amal syirabi syarafi ya kan. Diterangkan sama beliau yang pertama. Salafiyin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus mengamalahnya, Orang yang paling indah interaksinya. Itu salafiyin. Dikarenakan masuk bis sunnah. Dikarenakan mereka mengerti ilmu sunnah, mengerti akhlak yang mulia. Itu salafiyin. Ditepis itu dugaan sama beliau. Yang kedua, tidak ada satu orang pun dari kalangan salafun saleh yang mengeluarkan salafi dari salafiyah, dari sunnah, dikarenakan buruk akhlaknya. Tidak ada sejarahnya itu. Tidak ada orang yang dikatakan hizbi karena buruk akhlak. Dikatakan sesat menyimpang karena buruk akhlak. Tidak ada salafnya. Belum ada kaidah salaf yang yang mengatakan demikian. Wah, dibilang uh, eh, barakallahu fikum uh, eh, salafi oleh syekh. Ketika muncul yang namanya wuroh musafiqah merendahkan menjatuhkan ulama sunnah, masyaikh sunnah dibela sama Syarabi. Mereka para dakatirah, asatidah, duat, punya ilmu, punya dakwah, punya andil menyebarkan sunnah, mau masyaikh, mereka bukan suafiqah. Dibela sama sama Syarabi. Wahakala ciri-ciri seorang salafi selalu mencintai salafiyin, membela salafi bihak dan selalu suka dan duka bersama dengan salafiyin. Nyaman dengan salafiyin. Barakallahu fikum. Membenci arul bid'ah mencintai salafiyin. Arul bid'ah membenci sunnah salafiyin ulama sunnah memuji, menyanjung, bersinergi, bertawun bersama dengan arul bid'ah. Wallahu musta'an. Ini yang pertama. Sengaja saya sebutkan panjang hampir satu jam. Labas. Dikarenakan ini khanafitina azakumullah. Sebuah ciri-ciri yang sangat nampak, yang sangat jelas. Dan terus berulang-ulang dari mulai zaman dahulu kala. Dari mulai zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan syair, dikatakan majnun, dikatakan sahir. Dituduh macam-macam. Nabi kita Muhammad SAW Beliau seorang nabi, seorang rasul, lepas dari semuanya. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para itu sunnah di masa itu. Dituduh macam-macam oleh para ahli ahwa wal bidah. Dan terus berkelanjutan sampai detik ini. Ciri-ciri ini akan terus muncul pada ashabul ahwa'i wal bid'ah, pada al-munharifun, orang-orang yang dalam hatinya, manhajnya ada benih-benih penyimpangan. Akan muncul yang satu ini. Membenci salafiyin, membenci duatus sunnah salafiyin, membenci ulama sunnah ulama salafiyin, terutama ru'usuhum di zaman sekarang ini ru'usuhum tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh salafiyin di mancanegara. Hati-hati. Barakallahu waspadai benih-benih penyimpangan yang satu ini khonafitina azakumullah. Dikarenakan tidak mungkin direkayasa. Yang kedua, <clears throat> yang kedua adalah barakallahu fikum. Saya dahulukan yang gamblang-gamblang ya. Yang berikutnya adalah al-ulfa wa suhbah. <clears throat> al ulfa wa suhbah kepersahabatannya kecondongannya. Ulfa sohbah. <clears throat> kemana persahabatan dia, pertemanan dia, kemana kecondongan hatinya, siapa orang-orang yang bersahabat dengan dia, yang berteman dengan dia, siapa orang-orang yang condong hatinya kepada dia. <clears throat> Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sekali lagi alami tidak mungkin direkayasa, tidak mungkin ditutup-tutupi. Disebutkan dalam hadis Innal Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, Almaru ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Maka lihatlah. Salah seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat karib. Dihasankan, hasan didatih oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah. Juga disebutkan dalam hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya. Juga dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannada." Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf yang namanya arwah, roh-roh itu satu pasukan yang menyatu. Junudun mujannada ay eh, jumu'un mujamma'ah. Ya, dia akan menyatu, satu pasukannya akan menyatu. Ngumpul begitu. Maka fama ta'arafa minha talaf yang saling mengenal di antara arwah-arwah tadi yang sama tobiatnya, yang sama wataknya, yang sama perangainya, Italaf akan menyatu, akan berkumpul, akan nyaman. Wama ma tanakar min yang saling mengingkari, yang tidak saling kenal, yang beda karakter, yang beda tobiat, yang beda pembawaan, yang beda perangai, ikhtalaf akan ber, akan berselendang, akan berpisah. Tidak bakal mengumpul. Ini satu sisi kabar baik. Satu sisi kabar buruk. Tergantung Anda kumpulnya sama siapa. Gitu. Siapa yang mendekat dan e, mengitari Anda. Barakulahikum. Tergantung itu. Ketika hati Anda nyaman, merasa tenang, merasa tentram, merasa damai bersama dengan salafiyin, halus sunnah, duatus sunnah, duatus salafiyin, masyayikh sunnah, salafiyin yang mengitari anda alur sunnah salafiyin yang masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan salafiyahnya, dengan da'watus sunnahnya, maka anda ulfahnya sahihah. Anda salafi. Itu alami. Tapi kalau kemudian sebaliknya, anda nggak nyaman dengan salafiyin, tidak tentram, tidak tenang, tidak damai bersama dengan salafiyin, tidak nyaman dengan duatus sunnah, duatus salafiyin. Tidak nyaman dengan masyayikhus sunnah, masyayikhus salafiyin. Ada kebencian kepada mereka. Ada dendam kepada mereka. Menjatuhkan kehormatan mereka. Atau yang mendekat kepada anda sahibul masyakil. Sahibul fitan. Tukang fitnah, ahlul fitnah orang-orang bermasalah pada akhlakiyahnya, pada interaksinya, pada mahas dakwahnya, dan yang semisal itu. Yang meninggalkan kamu, yang menjauhi kamu, salafiyin, masuk dengan sunnah dengan salafiyah, doa tu sunnah, masyayikhus sunnah. Yang ini Anda harus waspada. Ulfahmu salah. Kecondongan hatimu keliru pertemanan kamu keliru, persahabatan kamu keliru, dan ingat baik-baik, ini benih-benih penyimpangan kalau bukan Anda sudah menyimpang. Naudzubillah, Itu tidak mungkin direkayasa. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Sunnah juga Al-Ibanah oleh Ibnu Battah kata Al-Auza'i rahimahullah man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu hmm, yang menyembunyikan dari kami bid'ahnya tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongan hatinya. Tidak bisa. Dia sembunyikan penyimpangan diri balut dengan berbagai macam slogan-slogan, beragam slogan sudah pokoknya. Tidak bakal bisa ditutupi yang namanya ulfahnya, persahabatan dia, benih-benih penyimpangan dia. Pada persahabatannya, pada pertemanannya, pada kecondongan hatinya, pada ketentraman hatinya dia dengan siapa. Tidak bisa. Kelihatan ini orang menyimpang, punya benih-benih penyimpangan, bergeser manhaj, bergeser metode dakwahnya dengan ulfah wassohbah. Jika diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ubaidillah al-Ghilabi rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Ibadah karya Ibnu Battal Uqbar rahimahullah kata Muhammad Al-Ghilabi yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai' illa ta'aluf wa suhbah ahlul ahwa sahibul hawa dia bisa menyembunyikan segala sesuatu meng mengkamuflasekan segala sesuatu, merekayasa segala sesuatu, menyembunyikan segala sesuatu dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka. Bisa. Kecuali ada aluf kecondongan hati dan persahabatan dia. Tidak mungkin bisa disembunyikan. Disebutkan dalam hadis Dari Aisyah semoga Allah meridainya dalam Bukhari Muslim. Ada kisahnya, asal burutnya tapi yang kita ingin petikan satu Rasulullah sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nasu itiqa'a fuhsyih. Hati-hati ikhwan ya, ya. Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man tarakahun nasu itiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seseorang yang paling jelek, paling buruk, paling jahat manzilah dia di sisi Allah di hari kiamat nanti. Seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kekejiannya. Karena takut kejahatannya. itu sih. Barakallahu fikum. Sekali lagi, dan itu sifatnya alami dari sohbah, dari ulfa dari persahabatan, pertemanan, kecondongan hati. Hati-hati loh. Ketika banyak orang muslimin apalagi salafiyin yang masyhur dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, doa salafiyin meninggalkan Anda. Ditinggalkan dikarenakan fuhsika, kekejian kamu, kejahatan kamu, kamu jangan merasa bangga. Itu benih-benih penyimpangan Anda. Di satu sisi, salafiyun, du'atus salafiyin tidak memiliki kecondongan hati kepada Anda. Ditinggalkan oleh salafiyin, oleh du'atus sunnah. Dan yang kedua, mereka meninggalkan Anda bukan karena kebaikan Anda, tapi dikarenakan kejahatan Anda, buruknya muamalah Anda, jeleknya akhlaknya Anda, pedasnya lesan Anda, kotornya lesan Anda, buruknya tindakan Anda, namanya fosika. Itu benih-benih penyimpangan, itu bukan kebanggaan. Itu namanya syurud namanya keganjilan, keganjilan, keanehan, keanehan perubahan-perubahan, keajaiban-keajaiban. Itu namanya inhiraf. beli penyimpangan ya. Sebagian pihak Masya Allah mantap, merasa mantap dengan kesendiriannya. berhujat dengan hadis yang masyhur tentang al-ghuraba. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing menyatakan umumnya ahlul hak itu sedikit umumnya ahlul hak itu asing ya belum tentu ada kalanya ahlul hak juga banyak ahlus sunnah Al-gharib di sini, al-ghuraba di sini. Itu diasingkan oleh masyarakatnya, diasingkan oleh kaumnya, oleh kabilahnya, bukan karena ittiqa'a Bukan karena khawatir kejahatannya, keburukan akhlaknya, kejelekan internet dan muamalah, bukan karena itu. Bukan karena penyimpangan penyimpangan manhajnya. Bukan karena itu ditinggalkan, dimusuhi bahkan oleh kerabatnya, oleh familinya, oleh kaumnya, oleh kabilahnya, oleh masyarakatnya dikarenakan dia komitmen di atas sunnah di tengah-tengah umat yang menyimpang dari sunnah. Bacaan penjelasan panjang dari Al Imam Al Ajuri rahimahullah dalam bukunya Al-Ghuraba minal Muslimin minal Mu'minin. Kitabnya al Hafid Ibnu Al-Hambali Kashful qurba an Hali al Qurba, Dan sejumlah ulama yang lain. Ibnu qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam dalam bukunya Madarijus Salikin juga menerangkan hal itu. Yang dimaukan dengan al-ghuraba adalah orang-orang yang komitmen di atas sunnah. Di tengah-tengah sahibu hawa. Du'atul sunnah. Di tengah-tengah du'atul bid'ah. Orang yang memiliki akidah yang sahihah. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak akidahnya. Wahakata. Sahibul haq baina ashabil batil. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah pernah menyatakan, Ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala taghtar bikathratil halikin ikutilah jalan petunjuk jalan kebenaran dan tidak akan membahayakan kamu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Kamu terasing dengan itu nggak ada masalah. Dan hati-hati kamu dari jalan kesesatan dan kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa pada penyimpangan tadi. Itu disebutkan dalam kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Harus sunnah ya akhi. Itu namanya ghuraba. Kalau kemudian ditinggalkan oleh ahlu sunnah orang-orang baik, ditinggalkan oleh salafiyin orang-orang baik, ditinggalkan oleh ru'usus salafiyin, tokoh-tokoh salafiyin, du'atus sunnah, du'atus salafiyin. Yang masyhur dengan dakwah sunnahnya, itu bukan namanya ghuraba, itu namanya syawadun nas. Orang-orang syad, orang-orang ganjil, orang-orang aneh Orang-orang yang menyimpang bukan ghuraba ya akhi, syawadun nas. Sudah sedikit menyimpang lagi. Sudah sedikit nyeleneh lagi. Sudah sedikit jauh dari sunnah, jauh dari salafiyin lagi. Sudah jatuh ditiba batu lagi. Bukan semata-mata tangga, batu lagi. Remek ya akhi. Barakallahu fikum. Terkadang ahlu sunnah sedikit tapi aral hak. Terkadang ahlu sunnah banyak juga aral hak. Terkadang ahlul batil banyak aral batil. Jadi yang sering. Terkadang ahlul batil juga dikatakan batil dan dia sedikit. Barakallahu fikum. Patokannya adalah al hak. Sebagian pihak Masya Allah pede dengan kesendiriannya. Yakin dengan asar Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu yang menyepakati kebenaran walaupun kamu sendirian. Bangga dengan kesendiriannya itu. Sahabat yang mulia ini barakallahu fikum menyebutkan dengan tegas ketentuannya. Apa itu? Mawafaqal haqqo, yang sesuai dengan kebenaran. Bukan semata-mata kesendirian. Tapi yang mawafaqal haqq sehingga sama dengan al-ghuraba tadi. Meskipun kamu sendirian, kamu dikucilkan sebagai orang yang gharib, tapi ketika kamu di atas sunnah, ala sunnah, al-salafiyah antal jamaah. Keamuran yang, yang, yang dikatakan sebagai al-jamaah. balu lughuraba. Barakallahu fikum. Difahami ya? Tapi kalau bersendirian tapi alal batil, itu bukan namanya al-jamaah. Itu namanya inhiraf. Benih-benih penyimpangan ada pada Anda. Sudah sendirian, menyimpang lagi. Sudah sendirian, jauh lagi dari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin duat sunnah bedakan antara ghuraba dengan syad syawadun nas al ghuraba al jamaah itu ahlu sunnah al haq banyak sedikit nggak dibahas Barakallahu fikum. Tetapi ketika ada benih-benih penyimpangan, mau banyak, mau sedikit, dia ala dhalalatin. Di atas sebab penyimpangan barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, hal penting yang perlu diwaspadai, diperhatikan ya ikhwan. <clears throat> Ketika ada seseorang yang ulfahnya kepada selain salafiyin, ulfahnya bukan kepada duatus salafiyin, kepada yang lain, entah sahibul fitnah, sahibul masyakil atau sahibul hawa, Ketika yang mendekati dia, yang mengitari dia, sahibul masyakil, sahibul fitnah, sahibul, eh, sahibul fitnah, sahibul hawa, selain salafiyin, maka uh, yang menjadi prinsipnya para ulama, jangan langsung diklaim dia sebagai seorang yang munharif, yang, yang sesat. Ada upaya penjelasan, ada upaya munasohah. Ketika dia tahu yang mengitari dia bukan salafiyin, bukan harus sunnah, bukan hanya khayyirin dan dia bersikukuh dengan itu semuanya maka digabungkan dengan teman duduknya barakallahu fikum disebutkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah <clears throat> dari Abu Dawud as Sistani rahimahullah sahibu sunnah, ah, sahibu sunan. Dia mengatakan qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal. Ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli min ahli bid'ah. Atruku kalama. Aku melihat seseorang dari ahli sunnah dia bersama dengan seseorang dari ahli bid'ah. Saya tinggalkan bicara sama dia, saya boykot dia, nggak usah bicara sama dia. Kalau berkata Imam Ahmad, la. Jangan. Jangan langsung. Awala tu'limuhu. Afan, awal tu'limuhu. Anna rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu al bid'ah. Apakah kamu sudah memberitahu dia? Sudah memberikan ilmu kepada dia bahwa orang yang engkau lihat dia bersama dia sahibu hawa, sahibul bid'ah. Sampaikan terlebih dahulu, kasih tahu dulu. Fa in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau dia meninggalkan berbincang-bincang dengan ahli bid'ah tadi, tidak lagi bersama dengan ahli bid'ah tadi, fakalimhu. Maka labas jalur sunnah, kamu bincang-bincang dengan dia, bicara sama dia. Wa illa fa'alhaqu bihi. Tapi kalau dia tidak mau menerima nasihat kamu, masih juga berbincang-bincang dengan sahibu hawa, tidak mau menerima nasihat, gabungkan dia dengan temannya itu. Kalau Ibn Mas'ud, berkata ibn Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi. Orang itu tergantung teman majlisnya. Hadawadih. Ibn Ibnu terahimahullahu taala mengatakan disebutkan dalam macam fatwa Ibnu Taimiyah, "Wa man kana muhsinan lidhanni bihim wa da'a annahu lam ya'rif halahum urifa bihalihim." Siapa saja yang masih husnudzan, baik sangka dengan mereka sahibu hawa yang selain salafiyin itu dan dia mengaku tidak mengenali mereka. Maka dikenalkan mereka, dikenalkan keadaan mereka yang sahibul fitnah tadi, Sahibu hawa tadi. Fa'illam yubayinhum wa yadhar lahum kalau dia tidak memisahkan diri mereka, tidak menampakkan pengingkaran kepada mereka wa ila ulhaqabihim maka digabungkan dengan mereka wa ila minhum dan dijadikan termasuk golongan mereka ada upaya munasaha ada ada ada upaya memberitahukan menasihati hati-hati loh yang meninggalkan kamu salafiyin yang menjauhi kamu doa sunnah doa salafiyin hati-hati loh yang mengitari kamu bukan orang yang masyhur bil salafiyah. Dia masyhur bil fitnah, masyhur bil masyakil. Hati-hati loh. hati-hati loh yang merespon kamu hizbiyin. Ya, yang merespon kamu hizbiyin, yang membuka pintu untuk kamu hizbiyin. Hati-hati loh. Salafiyin close kepada Anda. Hati-hati loh. Dikasih tahu supaya dia paham keadaan dirinya. Ketika dia bersikukuh dengan itu merasa yakin al hak merasa yakin laisa alal batil di ala sunnah bukan ala hawa halas ulhiqabihim memang benih-benih penyimpangan ada pada dirinya wallahul musta'an dengan ulfah ini barakallahu fikum sehingga eh, yang penting untuk dibenahi adalah ulfahnya kita evaluasi selalu mengevaluasi kemana kecondongan hati kita kemana ulfanya kita dan siapa yang senang sama kita, siapa yang mengitari kita. Cek betul itu. Kalau kita uh, dekat dengan salafiyin, dengan doa salafin, doa tu sunnah, ulama sunnah, suka atau duka bersama dengan mereka, insya Allah aman. Anta ala sunnah. Yang merespon kamu, yang mendekati kamu, yang bersahabat dengan kamu, doa tu sunnah. Anda aman insya Allah ta'ala. Ala sunnah yang meninggalkan kamu, yang menjauhi kamu, hizbiyin, ashabul bidah, mutasyaddidah, mumayyi'ah, labas. Itu merupakan mangkobah laga. Itu merupakan keistimewaan diri kamu. Namanya mangkobah. Karena kamu dibenci sama hizbiyin, dibenci sama ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum. Hada wabih. Ingat ini semuanya adalah alami. Sesuatu yang sangat alami tidak bisa direkayasa. Persahabatan dan ulfah. Siapa yang mendekati kamu, siapa yang menjauhi kamu. Dievaluasi barakallahu fikum. Nah. Ini yang kedua. Juga sengaja saya perpanjang dikarenakan sesuatu yang nampak, yang gamblang, yang jelas semua orang bisa menilai. Barakallahu fikum. <clears throat> setengah jam saya bicara seperti ini. Ya kan. Yang ketiga, masih kuat? Masih kuat ya? Masih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Yang berikutnya Di antara benih-benih penyimpangan, orang jatuh dalam penyimpangan, barakallahu fikum, uh, satu ahli bid'ah wal ahwa. Berteman, bersahabat, bermajlis dengan ashabul ahwa wal bid'ah. Kalau sekarang ini gambarnya cukup banyak. <clears throat> ya, taklim kepada siapa saja mau hizbi nggak mau hizbi majlis dengan siapa saja majlis dengan hizbiyin dengan hizbiyin menikah dengan wanita-wanita yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang sesat hmm? husnudzan dengan sahibu hawa menyanjung-nyanjung sahibu hawa berdebat dialog dengan sahibul bid'ah berbuka manis kepada mereka dan yang sebenarnya, ini <clears throat> Ini semuanya tanpa disadari akan membuat dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dan dia menyimpang. Ada sebuah beberapa asar <clears throat> dari Uthman al-Butti rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Ibnu Fatul Akbar rahimahullah katanya Utsman Butti rahimahullah kana Imran Ibnu Hittan min ahli sunnah dahulu Imran bin Hittan termasuk ahli sunnah فقدم غلام من ahli عمان مثل بغل مثل بغل datang seorang anak muda dari dari dari dari ke daerah Oman kayak bigol peranakan antara kuda dan keledai orang buruk buruk bukalah faqala bahu fi maq'adin diuntal miring dibalik pemahaman Imran dan satu majelis terjatuh di dalam pemahaman khawarij. Ini satu sebab dia menyimpang. Dulunya ahlu sunnah jadi khawarij dikarenakan majlis dengan seseorang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang pemahaman khawarij. Satu kali mak'at, satu kali majlis diuntal miring dia. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang yang ikhwan adalah istrinya. Jatuh cinta dengan sosok wanita. Ini repotnya kalau sudah kena cinta ini repotnya ikhwan. Jatuh cinta dengan sosok wanita dan ini perempuan memiliki pemahaman khawarij. Jatuh cinta ya berusaha menikahi yang dia cintai, oh, kekasihnya menikah dengan perempuan itu karena cintanya sama perempuan tadi diuntal miring dikasih pemahaman racun racun pemahaman khawarij Allahul musta'an ini diantara sebab orang itu menyimpang tanpa dia sadari kadang majelisnya kadang teman duduknya kadang tempat taklimnya sembarangan nggak ada seleksi kadang istrinya dan segala macamnya Allah musta'an. Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani mengatakan Haddathana Abu Bakar ibn, ibn Ayyash rahimahullah an Mughirah katanya Mughirah kharaja Muhammad ibn Sa'ib wa ma kana lahu hawa Muhammad ibnu Sa'ib dia keluar dia belum memiliki pemahaman yang menyimpang. Fakola dia mengatakan idhabu bina hatta nasma'a qaulahum. Ayo kita pergi sama-sama hingga kita mendengarkan ucapan mereka ahlul bid'ah. Fama raja'a hatta ukhidha hatta akhadha biha wa alaqat qalbah maka dia tidak kembali ke rumahnya hingga dia mengambil kebidahan-kebidahan tadi dan bid'ah itu menempel bersarang dalam hatinya. Langsung berubah sekali majelis. Kenapa? Dikarenakan dia ingin belajar kepada ahlul bid'ah. Menghadiri majelisnya ahlul bid'ah. Taklimnya kepada ahlul bid'ah. Kepada orang-orang yang menyimpang ah, diuntal miring dalam satu majelis. Nah, ini syubhatnya para mumayyi'in ya ikhwan. Mereka itu jemaah tahzir, gulat. Ngelarang-ngelarang orang untuk taklim, jangan taklim, jangan taklim sini apa itu. Yang penting ambil ilmunya, ambil kebaikannya ya akhi. Keburukan ditinggalkan. Akhirnya mereka taklim dengan siapapun, akhirnya menyimpang. Ya subhanallah, taklim dengan siapapun, tapi nggak mau taklim dengan rusunah. Tidak mau term dengan salafiyin. Itu yang antara keajaiban mereka ya kawan. Hati-hati ini. Sekelas Muhammad Ibn Sa'id menyimpang dalam satu majelis ilmu dikarenakan mendengarkan ucapannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wallahul musta'an. <clears throat> Al-Imam Abu Abdullah Ubaidullah ibnu Battal Ubari rahimahullah dikenal dengan nama ibnu Battal Ubari rahimahullah. Dalam bukunya Al-Ibanah Beliau mengatakan Allah Allah ma'syarul muslimin Allah Allah wa sekedap kaum muslimin La yahmilanna ahadan minkum husnudhannihi binasih. Jangan sampai membawa salah seorang di antara kamu husnudhan dia dengan dirinya, merasa mampu. Wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabih. Apa yang dia kenal dari kebenaran madhabnya, merasa yakin manhajnya kokoh alal mukhatarati bidinihi fi mujalasati ba'dhi ahli hadhil ahwa. Kemudian dia berjudi mukhatarah menerjang mara bahaya, berspekulasi dengan agamanya, duduk majlis dengan sebagian ahlul bid'ah ini. Fayaqul dia mengatakan udakhiluhu liunadhirahu. Aku mau masuk menemui dia ke saya debat dia akan saya patahkan syubhatnya begitu. Au astakhrij min atau dia mengatakan aku masuk menemui orang ini akan saya keluarkan madhab jadi menyimpang itu. Akan saya congkel syubhatnya dia itu. Merasa mampu dengan kemampuan dirinya, merasa aman dengan kekokohan manhajnya. Jangan kata beliau. Jangan macam-macam. Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Dikarenakan ahlul hawa fitnahnya lebih keras dibandingkan dengan dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab. Ucapan mereka lebih melekat, lebih menusuk dibandingkan dengan kudis, dengan penyakit kudis, jarab. Penyakit kusta. Wa ahraqu lil qulub minal lahab Ucapannya mereka lebih membakar hati kamu dibandingkan dengan api yang menyala-nyala. Artinya subhatnya langsung tajam menusuk hati kamu. Hati-hati. Lebih dahsyat dari dari dajjal. Lebih melekat daripada kusta. Lebih membakar daripada bara api yang menyala-nyala. Beliau mengatakan setelah itu, walakat itu jama'atan minan nas saya sungguh saya melihat sendiri sejumlah orang. Kanu yal'anunahum wa yasubunahum. Mereka dahulu melaknat ahlul bid'ah. Men, men, mencela ahlul bid'ah. Fajalasa fajalasuhum ala sabilil inkar wardi alaihim. <clears throat> Lalu mereka ini majlis dengan ahlul hawa dalam rangka untuk mengingkari mereka, membantah penyimpangan mereka. Itu niatannya. Fama zalat bihimul mubasatah. Maka akhirnya mubasatah saling senyum, saling basa-basi, terus ada di tengah-tengah mereka. Wa khafiyal makr dan mulai samar, makar, makar ahlul bid'ah itu. Wa daqiqul kufur dan tersamarkan detail detail kufur yang samar yang ada pada bid'ah itu. Hatta sobau ilaihim hingga akhirnya mereka yang dahulu mencela ahli bid'ah condong kepada ahli bid'ah tadi. Memuji ahli bid'ah tadi. Minimalnya tidak lagi mencela ahli bid'ah tadi. Itu awalnya. Sok mampu, sok pinter, sok alim, sok jago. Sok merasa aman dengan manhajnya, dengan akidahnya. Bayangkan, mau membantah ahlul bid'ah, mau men mengingkari ahlul bid'ah, tapi dengan cara majlis dengan mereka. Assalamualaikum sampai ke sana disambut dengan meriah sama eh, sama mubtadi'nya, ahlan sahlan, masya Allah Ustaz Fulan sudah viral sekarang ini. Dikenal di seantero dunia. Luar biasa dawanya Ustadz. Gitu. Ya namanya rupiah ayah akhi bahasa bazi. Makar. Gitu. Terus tidak mungkin kan untuk mengatakan ente sesat. Ente mubtadi. Ente hisbi. Ya nggak mungkin toh. Yang ini memuji kamu mencela. Apa kata dunia? Antum udah kalah satu. Ketika antum mencela, ha, ternyata memang yang jahat itu orang yang yang mengaku sebagai ahlu sunnah tadi. Yang baik, yang ini ternyata. Buktinya ini menguji, ini mencela, mencaci Hati-hati. Akhirnya Oh, enggak Ustaz, biasa saja ya dakwah. Ustaz juga Masya Allah dikenal di mana-mana, jamaahnya banyak, menyanjung dia, lupa dengan makarnya. Monggo monggo monggo silakan duduk, dinikmati, duduk. Ah, majelis duduk. Disuguhi Masya Allah ada sate ayam, ada macam-macam, ada minuman begitu Masya Allah. Ayo monggo monggo Ustaz. Kita akan sama-sama muslim. Masa iya sih enggak mau makan hidangannya seorang muslim? Ah, kan kena nomor dua nanti. Antum mengatakan aku tidak mau makan di tempatnya hizbiyin. Ya orang mungkin ngomong kayak gitu. Ah. Kena antumnya. lu, dia mempersilahkan, menjamu. Kurang baik apa coba? Malah dia kemudian mengucapkan kata-kata kasar semacam itu. Emang ini yang jelek, itu yang bagus. Gak mungkin kan? Jesun, matur nuwun Pak. Bapak, bapak, silakan, silakan. Makan. Ding dung. Hmm. Kok enak? Ah, kan gitu. Belum pernah loh saya menjumpai sate ayam seenak ini. Ini enggak semata-mata sate ayam yang biasanya ada kulitnya, apanya ada. Ini enggak full daging. Keras nyes nyes nyes. oh, jangan-jangan dikasih sate taichan ini. Eh? Tahu taichan ya? Sate ayam taichan eh, eh ala Cina. Mungkin kan keras keras taichan ya, Evan. Mungkin kok enak ya, masya Allah. Mau Monggo Ustaz, dihabiskan tidak masalah Ustaz, kami siapkan untuk antum Ustaz. Jalan-jalan loh, antum main menziarahi kita orang ini. udah, kena lagi antum. Iya ini, enak banget ini satenya ini. Saya belum pernah makan sate ayam seenak ini. Masya Allah. Wah ini dia. mau kalau minum ya Ustaz. Monggo minum, minum, minum. Nah, ini apa lagi nih? Nah kalau ini Ustaz, ramuan untuk meningkatkan imun barakallahu fikum imun Ustaz karena masa-masa kayak gini harus imunnya harus kuat ramuan iya kita bos ini orang dalam yang membuat Ustaz dinikmati sirup hmm, segernya rek di badan tuh langsung kemerseng-kemerseng anget gitu Masya uh, ini ramuan apa ini Ustaz Oh, enggak, ini paling ada ya kayak ada jahenya, kayak ada jahenya, ada serihnya, ada apanya, mungkin kayak kayak gula merah atau apa, mungkin ada apanya. Eh, nak Ustaz. Monggo monggo, tambah lagi, tambah lagi. Silakan silakan silakan. Gitu. Sudah berapa langkah antum digebek sama dia? Hah? Mubasatah namanya. Namanya mubasatah, makarnya sampai dilupakan. Akhirnya apa? Condong kepada mereka. Siapa bilang dia orang jahat? Saya nggak pernah mendapati pada diri mereka jadi kebaikan. Gitu. Itu ketika ada salafiyin yang mengatakan ada hizbi, ada hulu. Jadi silakan salafinya. Ada ekstremis gulat. Saya sendiri yang langsung datang ke rumahnya beliau, disambut dengan mesra, disambut dengan gembira, disambut dengan masya Allah, dikasih makan sate ayam, dikasih cerita kabeh yang tadi itu baik, tidak sedikit pun dia mencela kita atau menjatuhkan dakwah kita. Tidak ada yang ada memuliakan kita, menghormati kita semuanya. Tidak ada, dia bukan orang jadi orang baik. Hmm, kan kena dia. Akhirnya condong kepada mereka, menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka. Barakallahu fikum. Khafiyal makr tersamarkan makarnya mereka, makarnya hizbiyin ini ya ikhwan. Barakallahu hatta sabbu ilaihim. Dan rata-rata orang-orang yang terkena penyimpangan yang sebelumnya ala khair atau orang yang mastur dan dikenal kejahatannya menyimpang dari sunnah ada pada mereka benih-benih penyimpangan dan langsung masuk pada penyimpangan yang ada dari sini. Pergaulan bebas, majelis bebas, dan majelis dengan orang-orang menyimpang dalam rangka untuk mengingkari mereka atau untuk membantah mereka. Ini kenanya ya. Sehingga Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ketika ditanya oleh sebagian ditanya dalam sebuah soal ini dibagikan sebagian bukunya beliau <clears throat> tentang subhat dari kalangan hizbiyin yang mengatakan boleh belajar dengan siapapun, ambil kebaikan, jangan keburukan. Jangan melarang siapapun untuk belajar pada siapapun. Yang penting kebaikan diambil, buruknya ditinggalkan. Beliau mengatakan hadhihi syubhatun syaitaniyah. Ini syubhat setan. Berupaya untuk menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam ke dalam jurang-jurang penyimpangan dan bid'ah. Siapa Anda hingga Anda tahu ini yang baik, ini yang benar. Yang namanya hizbiyin, yang namanya sahibu hawa, pertama kali akan menampilkan keindahan-keindahan dan kebagusan mereka. Itu makar mereka. Dan mungkin langsung. Ketika mereka mendapatkan momentum yang tepat, masuk racun-racun tadi. Dan kamu punya siapa? Kamu tuh para pemula, baru pertama kali ngaji, baru pertama kali taklim, baru mengenal sunnah. Kamu belum punya filter, kamu belum punya saringan. Menggunakan kaidah apa kamu tahu ini sunnah, ini bukan, ini baik, ini bukan, ini syubhat, ini bukan. Dari mana? Itu syubhatun syaitaniyah. Saya tambahkan ya subhanallah secara realnya mereka bisa belajar dengan siapapun yang mereka inginkan yang sesuai dengan kemaslahatan mereka kecuali pihak-pihak yang tidak mungkin mengandung usul kemaslahatan ditawari fadhol ya akhi antum taklim kepada syiar rafidah la mereka mubtadi'ah Lo, katanya nggak boleh ngelarang-larang ambil baiknya dia akan buruknya ditawari dengan syiar Rafidah tidak mau. Fadhal ya akhi, ta'lim dengan tokoh-tokoh sufiyah. La, mereka mubtadi'ah, arul bid'ah. Loh, katanya nggak boleh pilih-pilih, ngambil dari semua orang. Ambil baiknya dengan buruknya. Lalu malah anti dengan mereka, memusuhi mereka, melarang orang ta'lim dengan mereka. Fadhal ya akhi, ta'lim dengan kita orang salafiyin al-sunnah. La, mereka mentahdir para jamaahnya. Jangan taklim sama mereka. Jamaah tahdir. Bahkan mereka telah gulat. Kaum ekstremis radikalis. Katanya. Loh katanya nggak boleh pilah-pilah. Kenapa nggak mau sama kita orang? Ambil baiknya kita. Jauh, jauhi buruknya kita kan selesai. huwa. Itu menunjukkannya ikhwan. Ala hawa patokannya hawa nafsu. Kalau sama fulan, tokoh pergerakan, kan juga harus sunnah, di digandeng. Dari kalangan Hizbut Tahrir, kan sama-sama harus sunnah, di digandeng. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan partainya, kan sama-sama harus sunnah, di digandeng. <clears throat> Dengan yang punya pemahaman harokah khawarij, digandeng. Kenapa dikarenakan sesuai dengan maslahat mereka. Naudzubillah. Sehingga hawa bukan sunnah sebagai patokannya. Allahul musta'an. Ini semua adalah benih-benih penyimpangan bahkan sebab orang itu terjatuh di dalam penyimpangan yang sangat nyata tanpa dia sadari. Dikit dikit dikit dikit langsung menyimpang. Awalnya tadi jangan eh, pilih-pilih uh, guru taklim dengan siapapun, ambil baik ambil buruknya. Kena menasbat mereka, menyanjung mereka, memuji mereka, menyalahkan al-sunnah salafin yang mem membongkar penyimpangan mereka, mulai gemar mendengarkan uh, radio mereka, mendengarkan ceramah mereka, mulai lagi dekat dengan mereka, terus terus akhirnya bersama dengan mereka, akhirnya sebagai pembela penyimpangan-penyimpangan mereka. Naudzubillah. Awalnya benih-benih penyimpangan, ujungnya penyimpangan yang sangat nyata. Wallahul musta'an. ولا حول ولا قوة illa بالله العلي العظيم Maka hati-hati, pilih teman majlis. Ya, tinggalkan dan jauh sejauh-jauhnya dari hizbiyin sahibu hawa. sunnah di sebuah lembah hizbiyin sahibu hawa di lembah yang lain. Tidak mungkin bertemu. Tidak mungkin majlis tidak mungkin bersahabat, tidak mungkin bersinergi dalam dakwah dan tarbiyah tidak mungkin berangkulan dalam dakwah dan tarbiyah. Tidak mungkin dipuji, tidak mungkin disanjung. Ada sikap yang jelas, tegas, lugas, menyikapi mereka, menjauh dari mereka, membenci mereka di atas sunnah. Hanya bersama-sama dengan salafiyin, harus sunnah, majelisnya, persahabatannya, pertemanannya, diskusinya, dialognya, tahun dakwahnya, tarbiyahnya, ila akhirnya. sehingga betul ada tamayus dibedakan antara hadza ahlu sunnah wa hadza ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Alafumikum nampaknya cukup sekian terlebih dahulu. Diteruskan lagi insyaallah al asr dan al maghrib. Eh, benih-benih yang lain barakallahu fikum. Anaknya minta uzur ini. Uh, harus istirahat dulu ke belakang. Nah, semoga dikasih kemudahan untuk meneruskan pembahasan nanti asar diteruskan Pak dalam Mahrib sampai selesai yang akan saya bawakan poin-poin yang yang nyata, yang masyhur-masyhur, yang gamblang-gamblang insyaallah ya yang mudah dipahami dan tidak tersamarkan atas salafiyin semuanya.